Ingat ketika Ibunda Siti Aminah dalam kandungan waktu mengandung Rasulullah, Rasulullah dalam kandungan beberapa bulan sudah ditinggal menghadap kepada Allah Ayanda Rasul Baginda Sayyid Abdullah wafat di Madinah Kanjeng Nabi lahir bapak Ibu suraono anak-anakku. anak-anakku lek sampean saiki sik ana lahir ditunggu bapak ketika lahir ditunggu bapak jaluk ngene ditukokno jaluk sepeda ditukokno jaluk tuku apa ditukokno bahkan jaluk HP rego larang ditukokno karena ditunggu ayahmu sang rasul lahir ayahnya sudah ada ada sudah dipanggil oleh Allah rasul rasul dalam keadaan yatim hadirin itu nabimu ketika sang rasul yatim menganjak menginjak tambah tahun tambah menjadi anak-anak ketika nabimu umur enam tahun pembelamu sang rasul kekasih Allah umur enam tahun hadirin ketika pada hari raya di sana sini anak-anak bersalaman dengan ayahnya bertemu dengan ayahnya diciumi pipi kanan dan pipi kirinya oleh ayahnya sang nabi, sang rasul kekasih Allah, sang pembelamu tidak ada ayahnya dia bertanya pada ibunda wahai ibu anak-anak teman-teman saya dipanggul oleh ayahnya anak-anak teman saya diusap rambutnya oleh ayahnya dia dibelikan mainan diberikan pakan yang baik ayahku kemana ibu sendiri pembelamu begitu sengsara kita jalur enak kepenak sedangkan sang nabi <laughs> tidak tahu malu kita ini katanya cinta pada Rasul bohong gak diri sang Rasulullah kecil bertanya pada ibunda ayahku mana ibu andekan aku punya harta andekan saya punya mainan andekan saya punya baju yang baik itu tidak seberapa dengan tangan ayahku yang telah mengusap rambut dan menciumiku mana sang ayah sang ibu menangis terseduh-seduh merasa sedih sang rasul Sayyidina Muhammad kecil menanyakan ayahnya yang telah meninggalkan padahal beliau masih ada di kandung akhirnya berangkat ya kalau gitu kalau kamu ingin tahu ayahmu anakku maukah engkau ku ajak ayahku Rasul yang masih kecil itu sang Nabi kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berubah wajahnya menjadi cerah beliau ingin ketemu sang ayah berubah wajah yang sedih menjadi wajah yang cerah berharap ketika nanti bertemu ayah dia bersalaman berharap ingin dicium pipinya oleh ayahnya berharap digendong dan dirangkul oleh sang ayah sang nabi kecil itu sang Rasulullah yang usia enam tahun itu bergembira saat itu tidak pernah ada kegembiraan seusia seperti kanjeng nabi itu maka berangkatlah dari Mekah ke Madinah yang waktu itu tidak ada kendaraan mewah hanya unta sang nabi berharap ketemu sang ayandanya diajak berjalan oleh sang ibu diajak berjalan dengan beliau pembantunya Ummu Aiman melaku anak-anakku dari Mekah Medina itu jauh padang pasir panas entang-entang panas yang sangat beliau itu gembira semangat karena ingin bertemu sang ayah beliau itu mengharap dicium sang ayah berangkat sang Rasul kecil sambil berseri-seri karena aku akan menemui ayahku aku akan menemui ayahandaku aku sangat bahagia berharap sang ayah untuk merangkul dan menciumnya perjalanan hadirin berbulan-bulan sampailah ke Mekah di Mekah masih sepi ditanyakan oleh kekasih Allah sang Rasul masih kecil Ibu aku sudah rindu kepada ayahku aku ingin bertemu aku ingin mencium ayahku aku ingin dipinggul dipanggil oleh ayahku sang ibu tidak terasa air mata kesedihan meleleh di pipinya sampai sesak dada ibunda Siti Aminah mana ibu ayahku antarkan aku ke sana aku ingin mencium ayahku sang ibu tidak kuat diantarkan kepada seonggok batu yang di situ sudah tertanam ditimbun oleh tanah duduklah di sini Muhammad ayahmu di sini Muhammad ayahmu di sini sang Nabi Muhammad tidak ngerti <laughs> hadirin hadirat tanyakan lagi mana ayah kok belum datang ibu sang ibu hanya menangis terus mana ayahku kok belum datang dikatakan oleh ibunda Muhammad jangan menangis ayahmu ada di dalam tanah ayahmu sudah meninggal sejak kau ada di kandungan Nabi yang ingat ketemu ayahnya tersungkur di dalam tanah itu mengharap mencium tanah itu berharap mencium ayahnya tapi ayah sudah meninggal sang rasul bersedih kembali anak-anakku kita manja dengan ibunya manja dengan ayahnya sang rasul tidak ketemu sang ayah hanya ada batu nisannya di situ menangis sejadi-jadinya Muhammad kecil Sayyidina Muhammad kecil karena tidak pernah melihat wajah sang ayah kalian gimana anakku akhirnya kanjeng Nabi pulang karena sudah terdengar ada orang Yahudi melihat tanda kenabian akhirnya dengan tergesa-gesa demi keselamatan sang Rasul diajak pulang ketika pulang ibunda sakit ibunda Siti Aminah sakit hadirin akhirnya datang tiba di suatu desa namanya desa Abua di situ sang Rasul yang hanya ditinggal ibunda satu-satunya ibunda sakit tambah parah sang Rasul menunggu ibu bangun ya ibu aku tidak punya siapa-siapa ayahku sudah meninggal dunia sekarang kau harus hidup ibunda Aku siapa? Siapa yang menunggu aku? Siapa yang memanjakan aku? Sedangkan ayah sudah tiada. Ibunda sakitnya tambah parah. Saat itulah ibunda maaf hadirin meregang nyawa diambil oleh Allah. Sang Rasul ditinggal ibunya yang tempiatu hadirin hadirat sebatang kara terjadi kesedihan di dalam usia yang seperti itu itu Nabi Musa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah pulang ke Madinah dengan ibunda Ummu Aiman nangis di tengah jalan sudah kehilangan ayah ibunda satu-satunya yang dicintai telah dipanggil oleh Allah sang Rasul sebatang kara pulang ke Madinah akhirnya beliau dirawat oleh kakeknya Sayyid Abu Muthalib ini nabimu anak-anakku ini ridhonya Allah yang ada di dunia jangan bilang kau seorang Islam baik jangan bilang kau orang iman yang benar jangan bilang kau mencintai Allah dan mencintai Rasulnya ridhonya Allah di dunia beresono dise jangan kau tinggal ibumu ayahmu jangan kau lupakan kalau kau ingin selamat dunia akhirat nurut pada ibumu nurut pada ayahmu kalau sudah meninggal datang di makomnya doakan ujadai bacakan surat yasin dan seterusnya pasti kalian akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala gimana hadirin ayo kita matur kepada sang rasul ya rasul ternyata paduka begitu menderita mulai dalam kandungan sudah ditinggal ayahanda umur enam tahun sudah ditinggal ibunda ya Rasul saya ingin ikut di belakang jenengan ya Rasul mari hadirin ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Hadirin Sudahlah kita mungkin tidak akan ketemu Rasulullah kalau kita masih masih melupakan ibu kita, bapak kita. Ayo pada saat ini di bulan Sa'ban menjelang bulan Ramadan kita ingat ibu bapak kita itu ridhonya Allah yang ada di dunia sebab ridhonya Allah di dunia sampai orang Jawa nyebut itu pangeran katon oleh karena itu mari kita di akhir pengajian ini kita berdoa semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenang ibumu wahai anak-anakku Kenang ayahmu wahai anak-anakku Kasihan ibumu Ibumu miskin untuk membuat kamu bahagia Ayahmu miskin untuk membuat kamu bahagia Sekolah sing temen, ngaji sing temen Berangkatlah hidupmu Semoga menjadi anak-anak yang berbakti pada Allah Rasulnya agama Berbakti kepada ibu bapakmu Dunia sampai akhirat Al-Fatihah berkat, saya mohon maaf ya segala kesalahan dan kekuatan kekurangan saya mohon maaf latih riato berangkat sungguh-sungguh hidup ini hanya sekali sebentar lagi kita pulang ingat kalau kita kita cinta sang rasul sang rasul menunggu kita bacanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh